Mereka tidak bersatu di atas agama yang benar. Mereka bercerai-berai, mereka berkelompok-kelompok hizbiyah sehingga hizbiyah itu termasuk sunnatul jahiliyin, termasuk nah barakallahu fikum sunnahnya orang-orang jahiliyah sehingga kita harus menjauhi semaksimal mungkin dan senantiasa kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah bifahmi salafil ummah dengan pemahaman salaful ummah. Kita mengikuti pendahulu kita, bukan mengikuti mayoritas manusia, bukan mengikuti kebanyakan manusia. Karena barang siapa yang semata-mata mengikuti kebanyakan manusia yang jauh daripada dalil, yang mereka kebanyakan mereka mengedepankan akal dan juga hawa nafsu, maka itu adalah jalan kesesatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau mentaati kebanyakan atau mengikuti kebanyakan mayoritas orang di muka bumi ini, niscaya mereka semua akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Marilah kita senantiasa menjaga persatuan. Persatuan di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bukan persatuan di atas bid'ah dan hizbiyah. Bukan persatuan di atas kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, "La tastami ummati 'ala dhalalah." Tidaklah umatku semuanya bersatu di atas kesesatan. Naam, barakallahu fikum sehingga hizbiyah berkelompok-kelompok di atas kebatilan membela kebatilannya. Naam barakallahu fikum itu merupakan sunnatul jahiliyin, termasuk sunnahnya orang-orang jahiliyin, orang-orang jahiliyah yang mereka nam senantiasa tidak bersatu di atas agama yang benar, yang mereka senantiasa bercerai-berai sehingga menimbulkan permusuhan, pertikaian. Nah, barakallahu fikum. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, nah tentunya harus pandai-pandai menjauhi firqah-firqah sesat, menjauhi hizbiyah wal mubtadi'ah barakallahu fikum bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu dan berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dan jangan bercerai-berai. Yang diinginkan dengan tali Allah di sini adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita baca syarah Syaikh Fauzan. Qala syarah asyarah hadhihi al-mas'alatu tsaniyah. Inilah permasalahan yang kedua minal masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk permasalahan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihinya ahlal jahiliyah yang mana Rasulullah menyelisihi permasalahan tersebut nam terhadap penduduk jahiliyah dalam artian orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Jadi Rasulullah menyelisihi permasalahan tersebut terhadap orang jahiliyah karena orang-orang jahiliyah mereka senantiasa bercerai-berai, tidak bersatu di atas agama yang benar, tidak bersatu di atas sandaran yang benar. Mereka mengedepankan akal-akal mereka. Mereka Nah, barakallahu fikum bangga dengan hizb, bangga dengan kelompok-kelompok mereka. untuk min dzalik sehingga yang kata barakallahu fikum kita sayangkan kepada kaum muslimin, justru mereka sekarang gabung dengan parpol-parpol. Itu partai politik, partai politik. Ada yang mendukung PKS, Partai Keadilan Sosial atau Partai Keadilan Sejahtera kata mereka. Ada yang mendukung, ada yang membela. Nah, seperti orang-orang Nah, barakallahu fikum pengikut TV Roja atau Yufit TV atau yang dipelopori oleh syekh-syekh mereka atau yang dipelopori oleh ustaz mereka Firanda Andirja atau juga Abdullah Taslim dan teman-temannya naudzubillah naudzubillah nas'allaha as-sabat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa diberikan kekokohan keistiqomahan di dunia dan di akhiratnya yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah Allah Subhanahu wa taala Mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhiratnya. Nah, berikutnya kata beliau di sini, wahya anna ahla jahiliyati kanu mutafarriqina fi dinihim wa fi yaitu bahwasannya penduduk jahiliyah, orang-orang jahiliyah dahulu mereka bercerai-berai. Mereka na barakallahu fikum bercerai-berai tidak bersatu di atas agama mereka. Wa fi dan mereka juga bercerai-berai dalam masalah dunia mereka wa sifatuhum tafarruq wal ikhtilaf. Dan sifat mereka, perangai mereka, kriteria mereka adalah atafarruq wal ikhtilaf, bercerai-berai dan berselisih. Adapun kita bagaimana? Kita pedoman kita, patokan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah bifahmi salafil ummah. Bukan semata-mata ucapan ulama, bukan semata-mata fatwa para ulama, bukan semata-mata ucapan orang tertentu. Kenapa? Karena sandaran kita adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala Muhammad bin Idris Abu Abdullah Asy-Syafi'i beliau mengatakan sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqqih laqad dhalla man taraka hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'da sungguh telah sesat orang yang meninggalkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan ucapan yang setelahnya ucapan orang yang setelahnya jadi dia malah mengedepankan ucapan orang-orang daripada ucapan Rasulullah naudzubillah min dzalik karena orang yang bahagia adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan salaf. Bagaimana para salaf dalam menerapkan agama ini? Bagaimana para salaf di dalam bermuamalah, bekerja sama dunia dan agamanya? Nah, barakallahu fikum. Nah, sebagaimana nukil oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam kitab beliau Fathul Bari beliau mengatakan fas man tamassaka bima kana salaf wa wajtanaba ma khalaf. Orang yang bahagia itu adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan pendirian para salaf. Ya, berpegang teguh dengan ajaran para salaf. Naam. Wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf dan menjauhi sejauh-jauhnya perkara-perkara yang dibikin atau perkara baru yang dibikin oleh orang-orang belakangan. Jadi, orang yang mengikuti jejaknya salafun saleh itu adalah orang yang selamat. Marilah kita semuanya senantiasa meniti sejak dini meniti jejak generasi salafun salih dari kalangan sahabat wa tabi'in wa atba'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Naam. Berikutnya. Kama qala subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala wa la takunu minal musyrikin dan jangan sekali-kali kalian Nam seperti atau menjadi seperti orang-orang musyrikin. Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an yaitu orang-orang yang mereka bercerai-berai, yang mereka berselisih, nah meninggalkan agama-agama mereka, yang mereka berselisih atau bercerai-berai dalam agama mereka wakanu syi'an dan mereka berkelompok-kelompok. Nah, sehingga hizbiyah adalah sunnah Naam jahiliyah na'udzubillah. Nah, semoga kita bukan termasuk orang hizbiyah. Jangan sampai ada rinci rintian Yang mereka rinci bahwasannya, itukah yang dilarang itu kalau yayasan hizbiyah. Yang dilarang itu kan kalau muasasah hizbiyah misalkan seperti itu. Padahal prakteknya yang di Indonesia ya jamiyah itu yang diharamkan para ulama. Di dalamnya ada praktek nah barakallahu fikum pemilu garis kecil barakallahu fikum eh, eh, di dalam yayasan tersebut ada yang namanya ketua, sekretaris, bendahara. Ini nggak ada yang ingkari sama sekali. Dalam artian nggak ada satupun yang ingkari. Eh, pasti mereka yang pernah terjun dalam yayasan ngakui. Nah, dan terbukti banyak dari kalangan ikhwan sunnah wal jamaah alhamdulillah semoga Allah taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada mereka yang mereka dahulu adalah pendiri yayasan kemudian taubat. Mereka menceritakan nah barakallahu fikum bagaimana kesesatan jam'iyah dan juga yang sekarang diterjemahkan di Indonesia diubah namanya oleh orang-orang Hizbiyun dengan nama yayasan untuk mengelabui kaum muslimin. Tapi kaum muslimin yang mereka insaf dan paham secara seksama, nah barakallahu fikum, mereka tidak bisa terkelabui insyaallah taala. Paham ya? Kan jelas. Nah, mereka ubah namanya tetap jelas. Dinamakan Yayasan As-Salafi, Yayasan Darul Athar, Yayasan ini dan itu. Barakallahu fiikum kita adalah ahlu sunnah wal jamaah berdakwah tanpa yayasan pun juga bisa. Berdakwah tanpa proposal minta-minta tasawun ngemis juga bisa karena modal kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan jadikan bagi dia jalan keluar dan Allah taala akan berikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak sangka sangka Dalam artian rezeki yang sangat melimpah. Dan ini kita saksikan, kita buktikan, kita rasakan dengan ketakwaan Allah taala berikan Betapa banyak rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Rezeki yang paling besar adalah istiqamah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Itu rezeki. Jangan bilang rezeki itu kan cuma uang saja. Itu adalah kebodohan semata yang namanya rezeki itu bukan uang saja. Barakallahu fikum. Keutamaan yang yang paling besar dan juga karunia yang paling besar adalah apa? Adalah al-Islam was sunnah itu diantaranya. Berkata al-Imam barakallahu fikum. Nah, sebutkan dalam sebuah ucapan bahwasannya barakallahu fikum. Nam ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah, beliau mengatakan bahwasannya Na'am barakallahu fikum وقد darat أقوال salaf ala anna فضل الله ورحمته al-Islam sunnah. Sungguh telah sepakat berputar ucapan para salaf bahasanya keutamaan dan karunia yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam wa sunnah. Jadi jangan anggapannya yang namanya rezeki cuma uang saja. Eh, kalau nggak ada uang bukan nggak ada rezeki itu kebodohan. Perlu belajar lagi barakallahu fikum. Berikutnya kata beliau sini, eh, bahwasanya kita harus berhati-hati ya dari perkara-perkara seperti itu. Ketakwaan itu sumber pertama untuk mendapatkan rezeki dan juga kemudahan Allah Taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya Allah taala akan jadikan semua urusan bagi dia kemudahan. Allah taala mudahkan semua urusannya. Barakallahu fikum. Tidak perlu kita Nah, berdakwah dengan yayasan dan pelang-pelang tertentu, barakallahu fikum yayasan as-sunnah, yayasan itiba apa dan semisalnya barakallahu fikum yayasan ihya sunnah misalkan, nggak perlu. Nah, dan bukan paksaan. Tidak ada nah yang namanya kisah atau ceritanya sampai saat ini orang yang mau berdakwah itu dipaksa dengan harus mendirikan yayasan. Mereka menegakkan yayasan, membuat yayasan karena untuk tasawul, ngemis, biar dapat dana yang banyak, mudah mencari dana dari orang-orang muslimin. Kita bertawakal, Rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Naam. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kata Allah taala, masing-masing kelompok mereka bangga dengan apa yang di sisi mereka. Benar, seperti itu. Hizbiyah akan bangga dengan apa yang ada di sisinya. Apalagi para pemilik jamiah, para pemilik yayasan-yayasan yang dikenal dengan yayasan salafiyah menurut mereka. Padahal salafnya nggak ada. Eh, mulai dari Abu Bakar Siddiq nggak ada yang punya yayasan. Eh, kemudian Umar Khattab juga nggak ada yang bikin yayasan nah kemudian juga nah barakallahu fikum Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, enggak ada yang bikin yayasan. Mulai dari imam-imam yang empat, bayangkan barakallahu fikum Imam Syafi'i. Ada Imam Syafi'i bikin yayasan? Enggak ada. Kemudian Malik juga enggak ada. Abu Hanifah juga tidak ada. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala juga tidak ada barakallahu fikum. Jadi enggak ada salahnya sama sekali. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum hati sifat ahli jahiliyah inilah sifatnya penduduk jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Minal Yahud wa Nasara wal Mathaniyin. Dari kalangan orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara wal Mathaniyin. Dan orang-orang penyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik ya, hati-hati. Kita ahlu sunnah wal jamaah senantiasa berusaha untuk menjaga keistiqomahan ini karena istiqomah adalah rezeki yang paling besar. Nah, barakallahu fikum karamah yang paling besar min a'dhamil karamat al-istiqamah. Termasuk karamah yang paling besar al-istiqamah. Nah, barakallahu fikum wasairul milal al-jahiliyah dan seluruh agama-agama jahiliyah kanu ala hadan namat. Waktu itu mereka dalam keadaan seperti ini keadaannya. Mereka semuanya keadaan seperti ini. Apa itu? Mutafarriqina fi dinihim. Mereka bercerai-berai, mereka berpecah belah dalam agama mereka. Ngam kullun minhum lahu dinun. Masing-masing mereka memiliki agama yunadi bihi. Ya, yang masing-masing memiliki agama kemudian apa? Naam, salah seorang di antara mereka saling menyeru dengan agama tersebut, Wayan tasibu ilaih dan menisbahkan diri kepadanya. Naam, itulah mereka. An Nasraniyah tad'u ila Nasraniyah, eh, orang yang beragama Nasrani, Naam, Kristen atau Katolik misalkan, Naam, mereka menyeru kepada agama Nasrani. Wal Yahudiyah, orang yang beragama Yahud, mereka menyeru juga kepada dakwah Yahudiyah. Naam, wa kullun minad minad diyanatain yukafiru diyanatal ukhra. Masing-masing agama tersebut kalau agama orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara, mereka saling mengkafirkan satu sama lainnya. Nah, barakallahu fikum. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalatil yahudu an nasara 'ala syai'" katanya. Ya, orang-orang Yahud berkata, Nasara itu tidak berada di atas sedikit pun. Dalam artian mereka itu tidak berada di atas agama sedikit pun. Saling mengecekkan, kan, mengkafirkan kan? Wa qalatun nasara laysatul yahudu 'ala syai'. Dan orang orang Nasoro juga mengejek dan mengatakan Yahud orang Yahud itu Nah, barakallahu fikum, mereka tidak berada di atas sesuatu. Dalam artian nggak punya landasan, nggak punya agama gitu loh. Nah, barakallahu saling mengejek seperti itu. Bahum yatluna kitab padahal mereka sama-sama baca kitab, diturunkan kitab pada mereka. Barakallahu fikum. Naam. Kadzalika qala alladziina la ya'lamun. Demikianlah. Nah, orang-orang yang tidak tahu, nah berucap demikian. Dalam artian barakallahu fikum, mereka pun saling nah bercerai-berai dan tidak bersatu di atas agama yang benar, di atas ajaran yang benar barakallahu fikum. Naam. Alladzina la ya'lamuna humul musyrikun. Ya, yang tidak mengetahui mereka adalah orang musyrikun, li'annahum la kitaba lahum wa laysa lahum dinun samawiyyun. Dikarenakan orang musyrikin, nah mereka tidak memiliki kitab, tidak pula apa? Tidak pula mereka memiliki agama yang turun dari langit. Wahum aidan yukafiru ba'dhum ba'dhum. Mereka pun juga seperti itu orang-orang kufar, orang-orang musyrikin mereka saling mengkafirkan sebagian mereka sebagian yang lainnya. Wa yukhalifu ba'dhum ba'dha dan juga sebagian mereka menyelisih sebagian yang lainnya. Fallahu yahkum bainahum yaumal qiyamah. Maka Allah lah yang akan menghukumi mereka, menetapkan enam hukuman untuk di antara mereka di hari kiamat nanti Fi kanu fi yakhtalifun pada perkara yang mereka perselisihkan. Ai bayyana Allah Subhanahu wa taala man huwa 'alal haqqi wa man huwa 'alal batil. Nah, Allah Ta'ala akan menjelaskan nanti bahwasannya siapa yang berada di atas al-haq dan siapa yang di atas al-batil. Karena jelas sekali ya barakallahu fikum wa kulla syain tafsila dan segala sesuatu kami telah merinci dengan sebenar-benar rincian. Itu menunjukkan bahwasannya yang hak itu jelas, yang batil itu pun juga jelas barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Nah barakallahu fikum, kemudian barakallahu fikum, nah, nanti akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala akan menjelaskan di hadapan mereka man huwa 'alal haq, siapa yang di atas kebenaran, wa man huwa 'alal batil dan siapa yang di atas kebatilan. Karena yang hak itu jelas dan yang batil jelas kul ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakanlah telah datang al-haq, telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan dan memang seperti itu keadaannya memang benar bahwasanya kebatilan akan hancur nah barakallahu fikum Berikutnya, nah barakallahu fikum wa man wa'albat wa yujazi kullan bi'amalih masing-masing akan dibalasi sesuai dengan amalannya, sesuai dengan amalannya. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya. Wa dinullahi wahid. Sedangkan agama Allah Ta'ala cuma satu. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan hikmah Allah taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Tapi buktinya bagaimana buktinya? Buktinya ada yang beribadah, ada yang tidak beribadah karena hikmah di syar'i. Nah, barakallahu fikum, hikmah di sini barakallahu fikum adalah hikmah apa? Nah, adalah hikmah yang maknanya hikmah syariah Hikmah syar'inya itu hikmah yang bagaimana? Sudah kita jelaskan dahulu barakallahu fikum, kita mengulang kembali ya. Jadi hikmah ada dua, hikmah syar'inya sama hikmah kauniyah. Kalau yang diinginkan dengan hikmah di sini tujuan Allah Taala menciptakan jin dan manusia, itu hikmah di sini adalah hikmah syar'inya. Hikmah syar'inya itu hikmah yang berkaitan dengan perkara yang Allah Taala cintai dan bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Buktinya apa? Apakah semua orang beriman semuanya? Apakah semua orang beribadah kepada Allah Ta'ala semuanya? Tidak. Ada yang menyembah kuburan, ada yang beriman, atau tidak. Itu menunjukkan bahwasanya hikmah apa? Hikmahnya hikmah syar'iyah. Eh, qad waqa wa qad la yaqa. Paham? Qad na'am qad waqa'at wa qad la taqa. Hikmah seperti itu bisa terjadi, bisa nggak terjadi. Nah, dan mampu nggak Allah Ta'ala kalau seandainya menjadikan semua makhluknya itu beribadah dan di atas petunjuk, mampu nggak kira-kira? Mampu nggak? Allah Ta'ala menjadikan seperti itu. Mampu. Allah Ta'ala berfirman, "Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wal nasi ajma'in." Walau syi'na kata Allah Ta'ala. Kalau seandainya aku mau, kalau seandainya aku berkehendak, Nah, la'atayna kulla nafsin hudaha. Niscaya kami akan datangkan nah masing-masing jiwa itu petunjuknya. Jadi semua dapat hidayah itu Allah Ta'ala mampu. Tapi apakah, kenapa Allah Ta'ala nggak menjadikan seperti itu? Karena hikmah di balik itu. Hikmah diciptakannya apa? Diciptakannya jin dan nam manusia. Diciptakannya surga dan neraka. Nah, barakallahu fikum. Nam. Jadi nanti ada penduduk neraka, ada penduduk surga. Barakallahu fikum. Allah Ta'ala berfirman, lanjutan ayat tersebut apa? Walakin haqqal qawlu minni. Akan tetapi telah benar ucapanku. Dan ketap, ketetapanku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa itu? La anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia seluruhnya. Barakallahu fikum wa laqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah memenuhi neraka jahannam dari kalangan jin dan manusia. Naam. Barakallahu fikum. Hati-hati ya. Naam. Wa qala dan Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, u'budu rabbakum. Beribadahlah kalian semuanya kepada Rabb kalian, sembahlah Rabb kalian, esakanlah tunggalkanlah Rabb kalian. Ini amr. U'budu amr. Wal aslu fil amri yadullu al wujub. Ini dalam kaidah usul dihafal ini ya. Pada asalnya yang namanya perintah itu menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut. Berarti wajib kita beribadah kepada Rabb kita. Wajib kita mengesahkan, wajib kita menunggalkan Allah Ta'ala dalam beribadah dan dilarang kita berbuat syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Ta'ala. Dan jangan sekali-kali kalian Nah barakallahu fikum mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Syai'an nakirah. Sisiyakin nahi tufidul umum. Lafat syai'an di situ nakirah. Eh? Kemudian didahului nahi larangan yaitu apa? Wala tusyriku. Menunjukkan apa? Umum maknanya. Wala tusyriku bi syai'an. Nah, barakallahu fikum dan jangan kalian berbuat syirik kepada Allah Taala dengan sesuatu apapun. Tidak boleh berbuat syirik dengan malaikat yang terdekat, tidak boleh tidak pula nah diperbolehkan berbuat syirik dengan nabi yang diutus. Nah, barakallahu fikum semuanya dilarang. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahi Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun Nah, agar kalian termasuk atau agar kalian menjadi insan yang bertakwa. Nah, barakallahu fikum. Ini bagaimana? Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah tersebut. Kalau seandainya kalian benar-benar ingin menjadi orang yang bertakwa, perintah Allah taala kerjakan. Karena hakikat dari takwa apa? Fi'lul awamir wajtinabun nawahi. Nah, barakallahu fikum atau ja'lu baina ja'lu baini nam ja'lu bainahu wa bainallahi wa baina iqabillahi wiqayatan Nah, barakallahu fikum, at-taqwa huwa ja'lu bainahu wa baina adzabillahi wiqayatan bi fi'l awamir wa istinabi nawahi itu takwaan. Apa artinya? Menjadikan antara dia dan azab Allah Subhanahu wa taala sebuah wiqayah, sebuah tameng, sebuah benteng. Eh, barakallahu fikum agar kita tidak termasuk uh, tidak terkena azab Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Bi awamir wa istinabi nawahi dengan melaksanakan atau mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa, pakaian takwa itu pakaian yang sangat mulia dan yang terbaik, tidak dijual di pasar-pasar ya, sudah kita jelaskan berkali-kali ya. Tidak jual di pasar-pasar, tidak dijual di supermarket, tidak jual di nah warung-warung, tapi pakaian takwa itu pakaian yang dimiliki oleh apa? orang-orang yang benar-benar kokoh dan juga melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berfirman walibasu taqwa dzalika khairun dan pakaian takwa itulah yang terbaik barakallahu fikum. Naam insyaallah taala berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya biidznillah taala. Cukup sekian dulu yang Anda sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya di dunia sebelum akhiratnya. Nasallallahu assalamatu wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yusabbitana ala kitab sunnah hatta nalqah. Walhamdulillahirabbil alamin.